Kemudian yang kedua terkait dengan masalah sihir dan yang terakhir insya Allah pembahasan tentang masalah ruqyah, ruqyah. Adapun pembahasan yang pertama akan saya bagi menjadi dua. Pembahasan tentang masalah jin akan saya bagi menjadi dua yang pertama ialah kita akan berbicara tentang dunia jin. Kemudian yang kedua kita akan membahas tentang bagaimanakah permusuhan bangsa jin terhadap bangsa manusia. Nanti akan berlanjut pada pembahasan sihir ditutup dengan pembahasan rukah syariah. Ikhwanuddin azakumullah di sini ada beberapa istilah yang perlu untuk kita pahami. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang dunia jin. Di sana ada istilah jin. Ada istilah syaitan. Ada istilah iblis. Apa perbedaan antara istilah-istilah tadi? Jawabannya barakallahu fikum bikhtisar dengan ringkas bahwasanya jin ini sebuah komunitas, sebuah bangsa sama seperti manusia, insan. Ada bangsa manusia, ada bangsa jin. Sehingga jin ini sebuah sebuah komunitas, sebuah alam, sebuah bangsa. Namanya bangsa jin, sama kayak bangsa manusia. Adapun syaitan ini sebuah sifat yang menggambarkan kejahatan dan kejelekan. Syaitan dalam bahasa Arabnya adalah syirir. Syirir, orang yang sangat jahat. Sehingga syaitan itu sifat. Setan ini disifatkan untuk manusia, juga disifatkan untuk jin. Ada setan bangsa manusia, ada setan bangsa jin. yakni manusia yang jahat manusia yang begitu sadis, hatinya kejam, dikatakan setan manusia. Jin-jin jahat, pembangkang-pembangkang, dikatakan setan bangsa jin. Barakallahu Itu yang disebutkan dalam beberapa ayat ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan adanya syayatinul jinni wal ins. Setan-setan manusia dan setan-setan bangsa jin. Barakallahu fikum. Seperti yang disebutkan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang musuh-musuh para anbiya. Allah mengatakan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal jinni wal ins yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli hurura. Dan demikianlah kami jadikan untuk tiap-tiap nabi musuh musuh dari kalangan setan bangsa jin dan manusia. Ini sifat. Berarti jin yang jahat, manusia yang jahat. Barakallahu fikum. Sehingga syaitan itu sifat menggambarkan betapa jeleknya, betapa jahatnya orang itu. Mungkin jin, mungkin manusia. Tapi umumnya ketika dikatakan setan itu babnya bab jin. Barakallahu fikum. Difahami insyaallah ya? Taib. Adapun iblis, iblis ini adalah moyangnya bangsa jin. Iblis ini barakallahu fikum adalah moyangnya bangsa jin. Tayyib iblis merupakan abul jin, bapaknya jin. Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Zaid bin Aslam salah seorang tafsir mufassir namun dhaif dalam perkara hadis beliau mengatakan ketika berbicara masalah iblis huwa abul jin kama anna adam abul ins iblis ini adalah bapaknya jin sebagaimana Nabi Allah Adam bapaknya manusia. Saya paham misalnya ya? Ini iblis. Juga diriwayatkan dari Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullah juga mengatakan fa iblis abul jin kama adam abul ins wa huwa abuhum wa iblisu minal jin wa huwa abuhum Iblis ini bapaknya jin sebagaimana Adam alaihi salatu wasalam bapaknya manusia. Nabi Adam dari kalangan manusia, beliau sebagai bapaknya manusia. Dan iblis dari bangsa jin, dia sebagai bapaknya jin. Demikian juga diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Barakallahu fikum. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga tegas mengatakan fa iblis alladhi huwa abul jin. Iblis yang dia itu adalah bapaknya jin. Disebutkan di Majmu' Fatawa juz yang keempat halaman 235. Beliau juga mengatakan di buku yang sama Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Wasyayatin hum maradatul insi wal jin wa jami'ul jin waladu iblis." Yang namanya setan-setan itu adalah pembangkang-pembangkang orang-orang jahat dari manusia dan jin. Itu setan. Sementara semua jin itu anaknya iblis. Demikian disebutkan oleh beliau dalam Majmu' Fatawa juz yang ke-15 halamannya ke-7. Sehingga ringkas barakallahu fikum yang namanya jin sebuah bangsa. Setan itu sifat. Iblis bapaknya jin. Iblis bapaknya jin. Barakallahu fikum. Naam. Ini yang pertama kali harus dipahami barakallahu fikum. Yang kedua, yang diangkat oleh para ulama ialah terkait dengan masalah wujudul jin. Apakah jin itu ada? Ataukah hanya semata-mata kekuatan jahat saja gak ada wujudnya? Jawabannya barakallahu fikum di nukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu'ul Fatawa jilid yang 19 halaman 10 Beliau mengatakan lam yukhalif ahadun min tawaifil muslimina fi wujudil jin wa jumhur tawaifil kuffar ala isbatil jin tidak ada seseorang pun dari sekte-sekte muslim yang mengingkari adanya jin Begitu pula hampir seluruhnya, hampir seluruh sekte-sekte kafir, mereka semua menetapkan adanya jin. Tidak salah ya? Dari kalangan kaum muslimin, bahkan dari kalangan orang kafir, mereka semuanya menetapkan dan meyakini adanya jin. Sebab keberadaan jin itu perkara yang mutawatir perkara yang sudah disampaikan secara mutawatir oleh para anbiya wal mursalin bukan hanya Nabi Muhammad oleh seluruh nabi seluruh rasul semua memberitakan masalah jin sehingga mutawatir barakallahu tidak ada yang mengingkarinya kecuali segelintir orang dari kalangan ahli filsafat yang jahil yang bodoh dan dokter-dokter yang bodoh Dikatakan walam yungkiril jin illa syirzimatun qalilah min juhalil falasifah walatibah. Tidak ada yang mengingkari wujudnya jin kecuali segelintir orang dari kalangan ahli filsafat yang bodoh, yang goblok dan sejumlah dokter-dokter yang goblok juga. Barakallahu Ini wadah sehingga ijma ulama. Semuanya mengatakan jin itu ada. Maka tidak ada yang mengingkari wujudnya jin kecuali yang menyimpang Barakalafikum. Eh, sekarang ini ketika ada orang yang mengingkari wujudnya jin, maka dia munharif. Dia menyimpang dikarenakan dia pertama menentang menyelisihi ijma'nya para ulama. Tayyib barakallahu fikum. Uh, pembahasan yang berikutnya terkait dengan masalah asal penciptaan jin. Asal penciptaan jin. Disebutkan dalam Sahih Muslim disebutkan dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda Kata Rasul, khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jannu min marijim min nar wa khuliqa Adam mimma usifalakum. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, para malaikat itu diciptakan dari cahaya, dari nur. Sementara jin diciptakan dari api yang menyala-nyala. Marijin minar. minar ikhwan, ya api yang menyala-nyala yang bercampur hitamnya asap. Api yang menyala-nyala ada hitam, ada asap hitam di atasnya itu jin. Sementara Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam diciptakan sebagaimana yang disifatkan kepada kalian. Yaitu terbentuk dari tanah liat. Wadah insyaallah ya. Malaikat dari cahaya, jin dari api yang menyala-nyala dengan campuran asap hitam. Nabi Allah Adam dari tanah liat. Ini asal penciptaan mereka semua. Kemudian barakallahu fikum, uh, disepakati oleh para ulama bahwasanya tiga makhluk Allah ini sudah berubah jadi uh, berubah dari asal penciptaannya. atau jangan membayangkan malaikat makhluk cahaya begitu. Nah, jin uh, makhluk api. Nabi Adam makhluk uh, tanah gitu. Enggak, itu asal penciptaan. Setelah itu mereka semuanya barakallahu fikum berubah dari asal penciptaannya. Para malaikat mereka disebutkan dalam Al-Quran sebagai makhluk Allah yang memiliki sayap. Ada yang punya dua, tiga, empat, ada yang lebih. Bahkan malaikat Jibril alaihissalatu wassalam disifat dalam, dalam riwayat malaikat Jibril memiliki 600 sayap. 600 sayap. Satu sayapnya bisa menutupi ufuk. Satu ufuk tertutup oleh sayap dengan sayap malaikat Jibril salatu wassalam. Begitu pula Nabi Allah Adam alaihissalam, Nabi Allah Adam juga telah berubah dari asal penciptaannya. Sekarang antum ini manusia tanah atau manusia biasa? Jawabannya antum manusia biasa. Kan kita gitu ya, ada dagingnya, tulangnya segala macamnya. Sudah berubah ya kan? Ayam tuh, Tapi asal muasal beliau tanah liat. Antum asal Muahsan dari mana Evan? Antum-antum ini. Dari air yang hina. Kan gitu ya. Mimmain mehin Afwan, apakah antum manusia air? Jawabnya enggak. Sudah berubah dari asal penciptaannya. Begitu pula yang namanya jin. Yang Allah ciptakan dari api, mereka juga telah berubah dari asal penciptaannya. Mereka bakal makhluk api. Jangan bayangkan uh, mimpi ketemu jin atau lihat itu kok ada api jalan kaki ya. Wah ini jin ini makhluk api. Tidak. Mereka sudah berubah dari asal penciptaannya. Dalilnya ya Pak. Dalilnya barakallahu fikum hadis yang disebutkan dalam Bukhari Muslim. Suatu kali kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lagi sholat lagi sholat sedang sholat tiba-tiba ada jin membawa yang namanya bara api bawa bara api mengganggu Rasul apinya itu mau ditimpakan kepada Rasul SAW maka beliau pun segera mencekik lehernya dia dan kemudian belum merasakan dinginnya lidah jin tadi di tangannya beliau. Dingin. Barakallahu fikum. Naam. Barakallahu klasik Ini yang disebutkan dalam dalam Bukhari Muslim. Rasul mengatakan inna adullah ta'ala iblis ja'a bi shihabin min nar liyaj'alahu fi wajhi musuh Allah ini iblis datang dengan bara api untuk dia timpakan di wajahku. tuh saya pun mengcekik dia. Fawajadtu barda lisanihi fi Saya mendapat dinginnya lidah dia di tanganku. Barakallahu fikum. Paham ya? Kalau bukan karena saya ingat doa uh, saudaraku Nabiullah Harun, eh, Nabiullah Sulaiman, aku ingin membuat dia terikat supaya dilihat oleh anak-anak Madinah keesokan paginya dilepaskan oleh Rasul. Kalau seandainya, kalau seandainya dia manusia api, tidak ada perlunya bawa bara api. Dia sudah api, ngapain juga bawa bara api? Satu. Yang kedua, ya kan Rasul merasakan dinginnya lidah jin di tangan beliau. Kalau dia manusia api kan panas. Hmm. Terus dicekik sama Rasul. Kalau dia manusia api kamu kamu kamu cekik, masuk api cekik gini kan tidak bisa. Beliau mencekik lehernya dan lidahnya pun dingin. Justru kalau antum merasakan ada yang dingin-dingin merembet di uh, antum, itu tandanya ada jin yang berkelebat. Jadi dingin, bukan panas. Nah, paham misalnya ya? Eh, <laughs> pada depan ya, Jangan takut ya. Ada kalau, ada kalau lihat Eh, demikian yang disebutkan eh, eh, oleh para ulama. Jadi mereka semua telah berubah dari oh, dari asalnya para kalafikum. Nah, <clears throat> kembali pada pembahasan jin. Para kalafikum. jin ini diciptakan terlebih dahulu atau ke manusia? Hah? Yang diciptakan terlebih dahulu bangsa jin atau ke bangsa manusia? Jawabannya? Kau tahu? Kau tahu? Kau tahu? Oh pernah dengar nama ya, Ikhwan. Itu disebutkan dalam Al-Quranul quran Karim Allah mengatakan dalam firman-Nya wal janna khalaqnahu min qablu min naris samu. Dan yang namanya jin kami ciptakan sebelumnya. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris Dan jin kami ciptakan dia sebelum ini dari api yang menyala-nyala. Di Al-Hijr ayat yang ke-27. Itu menunjukkan yang namanya jin diciptakan terlebih dahulu baru kemudian manusia. Tayyib. Barakallahu fikum. Uh, kita kembali pada pembahasan iblis ya ikhwan. Terkait dengan jin dan juga iblis, barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan mereka ini tidak bisa kita lihat sehingga dikatakan sebagai makhluk halus gitu ya sementara mereka bisa melihat kita di sebagian di Al-A'raf ayat yang ke-27 Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait dengan iblis dan anak keturunannya innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum sesungguhnya iblis dia dan kabilahnya bisa melihat kalian dari arah yang kalian tidak mampu melihat mereka. Ini kehendak Allah Azza wa Jal dan kudrunya Allah Azza wa Jal. Mereka itu makhluk halus. Nah, tapi e, mereka bisa lihat kita. Kita enggak bisa lihat mereka, mereka bisa melihat kita. Barakallahu fikum. Sehingga ikhwan dari, dari dari ayat ini barakallahu fikum diambil faedah penting oleh para ulama una dan para fuqahanya kita ketika kita membahas tentang masalah jin maka kita harus kembali kepada berita Al-Qur'an berita hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan keterangan para ulama salaf terdahulu kala dikarenakan barakallahu fik jin itu termasuk perkara gaib kita tidak tahu mereka tidak bisa melihat mereka. Maka untuk mengetahui dunia mereka, Sebab terjang mereka, kehidupan mereka dan segala macamnya harus dengan dalil. Selama tidak ada dalil, kita mengatakan wallahu a'lam. Paham dong? Ini penyidikan sangat penting untuk diketahui barakallahu fikum. Tayyib. Ala kulli hal itu kejadiannya. Tayyib. Dari sini barakallahu fikum. Kita bisa mengatakan Pembahasan yang lainnya, apakah seseorang manusia bisa melihat jin? Apakah manusia bisa melihat jin? Jawabannya ya, kan? Hah? Tidak bisa. Lah yang setiap kali ada orang lihat itu apa? Lihat lihat jin, saya lihat jin. Wah, Ah, ada yang lihat modelnya sundul bolong ada yang melihat kayak gendruwo orangnya besar hitam matanya merah melotot ada tarinya. eh klasiku. gimana ya Pak ini bahas dari para ulama terkait dengan ayat, ayat tadi ada sebuah penukilan ya kawan penting dari al Imam Syafi'i rahimahullahu taala dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Diriwayatkan dari muridnya beliau Ar-Rabi' ibnu Sulaiman Al-Muradi. Ini murid dekat Imam Syafi'i. Beliau mengatakan saya pernah mendengar Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Man za'ama min ahli al-'adalah annahu yarjin jin" tu syahadatah. Siapa saja dari kalangan orang-orang yang adil Yang sebelumnya adil Mengaku bisa melihat jin Aku batalkan persaksiannya Dia sudah bukan lagi orang adil yang layak bersaksi di pengadilan Pendusta dia Kenapa? Lianna Allah tabaraka wa ta'ala yakul, Dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Dia iblis ini bisa melihat kalian, dia dan juga melihat kalian dari arah yang yang kalian tidak bisa melihat mereka. Kata Imam Syafi'i illa ayyakuna nabiyya kecuali dia seorang nabi. Kalau nabi mungkin tahu perkara gaib, Allah yang menampilkannya. Allah yang memberitahukan kepada mereka. Selain nabi, kadzab. Dikatakan dusta dia. Bisa batal persaksiannya ya, di pengadilan kalau dia mengaku melihat, melihat jin. Karena Allah mengatakan semacam itu. Kita tidak bisa melihat jin, jin bisa melihat kita. Nah, pertanyaan saya, apakah mungkin manusia lihat jin? Jawabannya Jawabannya Jawabannya ya sebelum dijawab harus dimunculkan pertanyaan berikutnya. Apakah bangsa jin itu bisa menjelma menjadi wujud sesuatu? Menjelma gitu. Bahasa Arabnya kita syakal. Apakah mungkin bangsa jin yata syakal, yata syakalun bisa berubah-ubah wujud? Barakallahu fikum, kadang wujudnya ini, kadang itu, kadang demikian, kadang demikian, kadang wujudnya uh, ular, kadang wujudnya adalah eh, anjing hitam, kadang wujudnya adalah ila akhir. Apakah bisa ya, kan Bisa? Kok tahu itu loh? <laughs> Anda bisa lihat? Eh? Loh, enggak bisa lihat tapi tahu tahunya iya. Ya sih antum ini. Gimana tuh? Nama ikhwan. Disebutkan oleh para ulama barakallahu fikum al jin yatasyakkalun. Yang namanya bangsa jin itu bisa berubah bentuk. Dengan kudrahnya Allah Azza wa dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, mereka ini bisa berubah bentuk. Allah memberikan kemampuan kepada mereka barakallahu fikum untuk berubah bentuk. Yatasyakkalun. Bersyakal-syakal. Barakallahu Terkadang mereka bentuknya menjadi anjing hitam. Al-Kalbul Aswad itu juga disebutkan dalam beberapa riwayat Al-Kalbul Aswad Al-Jin Syaitan Barakallahu Mereka juga bisa berubah bentuk menjadi onta Menjadi onta Mereka juga bisa berubah bentuk menjadi uh, ular. Mereka juga bisa berubah bentuk menjadi manusia biasa. Ini kemampuan uh, yang Allah berikan kepada bangsa jin barakallahu fikum yatasyakkalun dan ini perkara yang disepakati oleh para ulama kita barakallahu fikum. Bahkan jin mampu untuk berubah bentuk menjadi diri kita sendiri atau ayah kita atau ibu kita atau istri kita bahkan atau siapa saja dia mampu. Hanya saja jin tidak bisa berubah bentuk menjadi Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Nah, jin tidak bisa menjelma menjadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah dalam sabdanya, Eh, man ra'ani man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamatsalu bi Barang siapa yang bermimpi melihat aku dengan sifat-sifat yang yang yang yang yang ada pada beliau ikhwan maka sungguh dia telah bermimpi melihat aku sebab setan tidak bisa menjelma menjadi aku Paham misalnya? Setan tidak bisa menjelma menjadi aku. Sehingga setan ini bisa barakallahu fikum menjelma menjadi apapun dengan kehendak Allah Azza wajal namun tidak bisa menjelma menjadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ini menjadi bentuk fitnah. Fitnahnya jin untuk bangsa manusia. Bisa. Antum lagi jalan di samping kuburan. Tiba-tiba antum mendengar suara suara uh, retak di tengah-tengah kuburan. kota-kota kota-kota kota Opo iki? Ah, antum noleh ke arah kuburan. Loh, ada cahaya keluar dari dalam kubur. Cahaya itu. Antum kan tersentak itu. Tapi penasaran. Tiba-tiba dari kuburannya membuka gitu ya. Terus muncul cahaya. Tiba-tiba ada manusia Masya Allah Ya namanya juga fitnah Namanya juga fitnahnya jin dan manusia Ding, gitu. uh, Berjubah Bersorban Bertongkat Terus manggil antum Panggil antum jadi ya Wahai anakku Mungkin ya Evan Ini ilustrasi tunggu mungkin bukan perkara mustahil dia mampu ya Evan Panggil dia, wahai anakku, kemarilah. Masya Allah. Iya, kemarilah. Gitu. Dikasih wangsit. Akhirnya ngaku jadi nabi, ngaku jadi keturunan Imam Mahdi, nah, dan segala macamnya sesat. Nah, gitu ya. Kena jin tadi. Mampu dia. Mampu dia. Taib. Dari sini ya, kawan. Kembali kepada pembahasan tadi. Apakah mungkin bagi manusia itu Melihat jin? Jawabannya? Tidak mungkin, tidak mungkin. Jawabannya dirinci. Dirinci. Kalau yang dia maksudkan ialah melihat jin dalam bentuk aslinya, tidak bakal bisa. Barang siapa yang mengaku demikian maka dia kezab. Dajjal dia ikhwan ditolak persaksian dia di pengadilan. Itu makna ucapannya Imam Syafi'i rahimahullah. lihat jin dalam bentuk aslinya. Tapi kalau yang dimaukan ialah melihat jin dalam bentuk jelmaannya iya. Dan itulah yang dilihat oleh manusia selama ini. Dan jin itu berubah-ubah sesuai dengan zamannya. Innabi. Jin itu ikhwan bisa berubah-ubah sesuai dengan zamannya. Kalau zaman dahulu zamannya Rasulullah SAW ya, dari onta jadi himar jadi uh, ular kalajengking jadi apa gitu itu aja ketika di zaman sekarang ini berubah dengan berubah yang lainnya lagi tujuan mereka misalkan dari Adam kita langsung dulu bolong tahu-tahu tengahnya bolong jin Lihat Lianum melihat tahu ada orang yang besar hitam matanya melotot serem gemuruh jin Terlihat ada orang yang tahu-tahu giginya begini. Makan darah, hampir jin. Itu jin ya, Semua itu adalah bangsa jin. Tiba-tiba tuh melihat seorang ini makhluk apa? Ini kecil, pelontos gundul, nggak apa-apanya. Alien, jin. Jin ya, Pak. Sampai dibicarakan oleh banyak pihak ketika muncul yang katanya UFO itu ya, kan? Nah, malah orang-orang angkasa yang nggak diketahui sahabat dia itu jin. Itu dari bangsa jin. Mereka punya kemampuan untuk demikian dan itu mereka munculkan untuk menyesatkan Bani Adam sesuai dengan zamannya. Sesuai dengan zaman. Sekarang zaman-zaman serba zaman-zaman jet gitu ya, zaman canggih dikasih yang canggih sama mereka yang gak ada pada manusia. Nah, tahu-tahu apa itu? Kok kayak piring terbang tiba-tiba turun. Di di landasan ulin. Di lapangan pojok itu. Orang pada heboh semuanya. Ada UFO. Tahu-tahu terbang cis, hilang gitu. Orang nggak bakal bisa dibohongi. Benar, satu kampung, satu ulin, dia semuanya, tahu-tahu hilang begitu. Itu UFO, ada UFO. Tapi nggak pernah nggak pernah ada yang ngerti apa dalamnya, nggak ada yang tahu. Mendekat juga nggak nggak bisa ya, mungkin takut atau apa tahu-tahu hilang. Itu jin. Jin punya kemampuan untuk berbuat demikian dalam rangka menyesatkan Bani Adam. Paham misalnya ya? Nah, sehingga jin bisa berubah-ubah bentuk dengan kehendak Allah Azza wa Jal. Bisa kepada semua orang atau pada satu orang saja. Dari sini pula, uh, jin itu bisa menampakkan dirinya. Ingat, menampakkan dirinya dalam bentuk jelmaannya kepada orang yang diinginkan dengan kehendak Allah. Jadi satu masjid ini ha, yang ditampai cuma satu orang saja. Itu bisa dia. Ha? Yang lain santai gak ada apa-apa. Ya jangan lagi. ada apa ya? Itu. Kenapa? Itu. Ada apa? Ada apa-apa itu? Itu jam dinding itu. Nah, itu jam dinding itu. Bukan itu tuh ketakutan ya mungkin. Itu kemampuan jin. Paham Evan ya, Ini semua tidak bertentangan dengan ayat tadi. Sebab yang dia menampilkan jelmaannya bukan menampilkan apa ya, kan, Bukan menampilkan wujud aslinya. Kalau antum melihat wujud aslinya digambarkan ilustrasinya oleh para ulama sangat mengerikan begitu buruk, begitu jelek, sangat jelek. Barakallahu Itu penggambarannya diumpamakan ketika di neraka nanti di sana ada sebuah pohon yang namanya pohon zakum. Hmm, pohon zakum digambarkan betapa jeleknya pohon zakum yang merupakan makanannya pohon neraka ini, ya, kan? Itu dikatakan keluar ka'annaha ru'usus syaitan Seolah-olah zakum itu kepala-kepala setan. Pokoknya cuwelek, buruk rupa, wis pokoknya atau lihat nggak bakal tahan ya. Saking jeleknya. Itu wujud aslinya mereka, wallahul musta'an. Wala haula wala quwwata illa billah. Tayyib. Pembahasan yang berikutnya barakallahu fikum adalah apakah iblis ini beranak pinak? Apakah iblis ini beranak pinak? Hmm. Apakah dia punya istri? Apakah dia punya anak? Bahasanya, apakah dia beranak pinak? Hmm? Jawabannya? Jawabannya iya. Secara umum kita mengatakan iblis itu memiliki keturunan. Allah mengatakan dalam firman-Nya di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-50. Ayat yang ke-50 Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, "Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu?" Apakah kalian wahai kaum muslimin menjadikan iblis dan anak keturunannya sebagai wali-wali kalian selain aku? Padahal mereka telah musuh kamu. Allah mengatakan, apa kamu menjadikan iblis dan zuriyatahu anak keturunannya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan berita bahwasanya iblis, bapaknya jin, memiliki keturunan. Maka kita mengatakan Naam iblis laknatullahi alaih Bapaknya jin ini memiliki anak-anak keturunan, memiliki zuriyah. Barakallahu fikum. Tayyib, apakah dia punya istri? Apakah punya istri punya zaujah? Gimana ya, Khan? Apakah dia punya zaujah, punya istri ya, Khan? Hah? Ada yang menanyakannya kepada Sya'bi rahimahullah. Al-Imam Sya'bi, Amr bin Surahil, menyata ditanya kepada ditanya kepada beliau, apakah iblis punya uh, istri? Beliau mengatakan, tilka arusun lam ashhadha. Tilka arusun lam ashhadha. Wah, itu resepsi pernikahan yang nggak pernah saya saksikan itu. <laughs> itu sepasang pengantin yang saya nggak pernah tahu itu kata beliau. Artinya nggak Enggak ada khabarnya. La ayat, la hadis, yang menjelaskan dia punya istri. Yang dijelaskan dalam Al-Quran dia punya keturunan. Sehingga jawabannya wallahu alam. Ini bangsa jin, makhluk halus, perkara gaib kita nggak tahu. Allah hanya memberitahukan kepada kita dia punya keturunan dan tidak memberitahukan bagaimana prosesnya punya keturunan. Kalau antum melihat di Israiliyat ya kan, di beberapa buku tafsir buku, buku tafsir yang menukilkan tentang Israiliyat kisah-kisah dongeng-dongeng Bani Israel di sana akan disebutkan beberapa cara. Ada yang berpendapat bahwasanya jin ini bertelur. Iblis bertelur. Eh? Wallahu alam bagaimana caranya. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya iblis ini eh, menggesekkan pahanya, paha, paha satu dengan paha digesek-gesekkan keluar anaknya. Wallahu alam bisawab. Ada lagi yang mengatakan dia punya istri. Wallahu alam bisawab. Ala kulli hal kita mengatakan wallahu a'lam bisawab. Yang jelas Allah memberitakan dia punya zuriyah, dia punya anak keturunan. Barakallahu fikum. Gitu ya. Nah, disebutkan oleh Imam Syangkiti Syangkiti rahimahullah dalam tafsirnya Abaul Bayan ketika menerangkan Al-Kahfi ayat ke-50 beliau mengatakan amma kaifiyatu wiladati tilka dzurriyah falam yathbut fihi naqlun sahih ha falam yathbut fihi naqlun sahih wa mithluhu la yu'rafu birra'i adapun bagaimana caranya iblis itu melahirkan keturunan tadi tidak ada satupun penukilan yang sahih tentangnya dan yang sebesar itu tidak mungkin diketahui dengan rakyu dengan akal semata. Sehingga Allah alam al-muhim dia punya keturunan e, bagaimana caranya wallahu a'lamu bisawab. Barakallah. Tapi Baik, ikhwan. E, kemudian ikhwan azzakumullah secara global bahwasanya jin ini sama kayak manusia. Jin sama kayak manusia di dalam aktivitas kesehariannya ataupun dalam perkara ubudiyah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama kayak manusia. Baik, sama kayak manusia. Di antara argumentasi yang dibawakan oleh para ulama una barakallahu fikum ialah ayat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di Az-Zariyat ayat yang ke-56. Allah Subhanahu wa taala berfirman Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada aku. Supaya beribadah kepada aku. Sehingga manusia dan jin ini sama-sama mukallaf. Sama-sama mukallaf terkena beban syariat. Terkena beban syariat ya, ikhwan. Sama saja. Sehingga apa-apa yang dibebankan kepada umat manusia juga dibebankan kepada bangsa jin. Ayib. Beban syariat manusia juga ditimpakan kepada bangsa jin terkait dengan masalah sholat, terkait dengan semua perkara barakallahu fikum. Sama dengan manusia. Hembuk, Disebutkan dalam ayat yang lainnya lagi. Disebutkan di dalam surat Al-Jin ayat yang ke-11 dan setelahnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang jin, berfirman menceritakan tentang ucapan jin di Al-Jin ya, Allah mengatakan dalam firman-Nya terkait dengan bahasa jin, wa anna minna salihuna wa minna duna dzalik kunna tara'iqa qidada. Sesungguhnya kami kata jin, sesungguhnya di antara kami ada yang soleh, di antara kami ada yang selain itu. Kami ini memiliki tarekat tarekat yang beragam. Tarekat dada dikatakan oleh para ulama ay madzahib syatta muslimun wa kuffar wa ahlu sunnah wa ahlu bid'ah yakni memiliki mazhab yang beragam, ada yang muslim, ada yang kafir, ada yang ahlu sunnah, ada yang ahlul bid'ah. Barakallahu fikum. Hai Singa singa sama. Kuna tara'iqa qidada. Kalau di kalangan kau, kau di, di kalangan Bani Adam, ada manusia kafir, ada manusia muslim. Jin juga begitu. Jin kafir, jin muslim. Pada Bani Adam ada muslim yang di atas sunnah, namanya harus sunnah. Ada muslim yang mubtadi di atas kebid'ahan. Jin juga demikian. Ada jin selafi, ada jin hizbi. Lepas senyum. Nah, Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah ditanya Barakalasikum. Ma huwa dalil ala taksimil jin ila selafiyin wa ghairi salafiyin apa dalilnya wahai syekh? Mengklasifikasi jin. Ada jin salafi, ada bukan salafi. Dia mengatakan alladzi huwa mawjudun fil insi huwa mawjudun fil jin. Kaidah. Yang ada pada bangsa manusia ada juga pada bangsa jin. Ayatnya yang di atas. Kunna tara'iqa qidada. Begitu. Jadi muslimnya ada yang soleh, ada yang fasik, ada yang ahlu ta'ah, ada yang ahli maksiyah, ada yang ahlu sunnah, ada yang ahlu bid'ah, ada yang salafi, sunni, ada yang hizbi, macam-macam. Ini tarekat juga beragam. Di manusia ada yang namanya khawarij, ada yang namanya syiah rafidah, ada yang namanya macam-macam. Jin juga ada. Juga ada jin yang khawarij, juga ada jin yang syiah, juga ada. Semuanya ada. Barakalafikum. Itu semuanya dengan ayat tadi ya. Kunna tara'iqa qidada. Ada sebuah kisah. Disebutkan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ibnu Katsir ikhwannya disebutkan dalam tafsir beliau. Tafsir Ibnu Katsir tentang ayat tadi, al-jin tadi ya ikhwan. Kunna tara'iqa qidada. Diceritakan dengan sanatnya <coughs> bisnadihi sampai kepada al-imam al-a'mash kata al-bizzi rahimahullah gurunya Ibn Kathir hadha isnadun sahih isnadnya sahih sampai kepada al-a'mash yang saya al-a'mash ya Baik. pada waktu itu uh, ada undangan walimah Ketika ada undang awal lima pada makan-makan-makan-makan, tiba-tiba <clears throat> ada suara. ada suara, enggak ada wujud orangnya. <clears throat> Hah? tanya. Dengan siapa ini? Bicara dia. Saya jin fulan. Sudah. Mau di, diambilkan makaranya. Ditanya, makanan apa yang kamu suka? Dikatakan rus. Saya suka nasi. Ini nggak ya, serius di buku itu. Urus. Saya suka nasi. Maka diambilkan nasi lengkap dengan paunya. Kelihatan ada suapan yang naik hilang, naik hilang, tapi nggak ada orang. <clears throat> tanya. E, apakah ada di tengah-tengah kalian yang ada sebagaimana kita sekarang ini? Ada, ada yang kafir, ada yang muslim. Apakah ada tengah-tengah kalian tarekoh-tarekoh ini? Firkoh-firkoh yang ada ini? Ada. Semuanya ada. Ditanya. Bagaimana pendapat kalian tentang sekte Rafidah? kan sekte Rafidah. Dikatakan. Wa Kata jin tadi. Itu sekte yang paling jahat di kalangan kami. Barakallahu Antum lihat dalam tafsir Ibnu Katsir tafsir ayat tadi Al-Jin yang ke-11 dibawakan ini kisah dan dikatakan Ibnu Katsir menukil dari Mizzi gurunya beliau isnaduhu sahih kalau enggak ramas amas Mujahid satunya ya al-muhim isnaduhu sahih yang menggambarkan bahwasanya ada pada mereka seperti yang ada pada kita manusia bangsa manusia para. paham ya tergambar ya Halas sama kayak manusia ya kan ada yang muslim ada yang kafir yang kafir ada yang yang pentolan-pentolannya yang jahat-jahat yang luar biasa uh, ke kejahatannya, ada yang abangan. Ada muslim abangan yang awam juga ada, yang taat ya juga ada, yang fasik juga yang ada, yang alusunnah juga ada, yang hizbi mubtadi juga ada, yang ikut sufia ada, yang ikut tabligh juga ada, yang ikut semuanya ada. Nah, tapi yang paling jahat rafiullah Barakallahu fikum. paham <clears throat> tuh, Ayuhan nas. Tayyib. Yang berikutnya barakallahu fikum, secara global juga. <clears throat> secara global juga barakallahu fikum. Bahwasanya bangsa jin Tayyib, bangsa jin itu tinggalnya bersama-sama dengan kita. Ya, di, di dunia ini sama di dunia, apa? Tayyib tinggalnya bersama-sama dengan kita. <clears throat> Di tempat-tempat kita tinggal. Sama ya, Pak. Tayyib. Bedanya ya azakumullah. <clears throat> Kalau jin-jin yang muslim jin-jin yang muslim <clears throat> jin-jin yang saleh mereka tinggalnya di tempat-tempat yang bersih. Di masjid. Ini banyak jinnya ya, Pak. <clears throat> yang soleh-soleh tergantung masjidnya apa ini. Kalau masjidnya masjid al sunnah, cincin al sunnah. Hmm, kalau masjidnya masjidnya hizbiyin, cincin hizbiyin kayak mereka ya. Hmm? Di rumah-rumah kaum muslimin. Nah, kalau cincin yang kafir, cincin yang jelek, yang jahat, tempat tinggal mereka barakallahu tinggalnya di tempat-tempat yang kotor. Di WC-WC, temannya jin itu. Hah? Buktinya apa? Ketika kita mau masuk kamar mandi, disuruh bertawud. Allahumma ini a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Khubuth itu jin laki-laki yang jelek. Khaba'ith jin perempuan yang jelek. Di antara hikmahnya kata para ulama, kalau kita masuk ke WC membaca doa ini, jin-jin tadi tidak bisa melihat kita. Jadi antum mandi segala macam, tidak apa itu gak ada yang kelihatan. Antum langsung bling, masuk gitu aja sudah. Itu live show. <laughs> itu jadi live show-nya jin. Para antum sudah dilihat oleh bahasa jin laki dan perempuan. Paham Sehingga dianjurkan sangat untuk membaca ta'awud sebelum masuk kamar mandi. Allahumma inni bika minal khubthi wal khaba'ith. Intinya di sana tempatnya jin-jin tadi ya kan? Kemudian di tempat-tempat yang kotor, tempat-tempat sampah. Ya, tempat-tempat sampah, tempat-tempat yang yang ribun-ribun yang yang manusia gak di sana ya kan? Itu tempatnya mereka. Barakallahu <clears throat> uh, ada sebuah hadis yang menunjukkan arah demikian. Disebutkan dalam Sahih Muslim <clears throat> dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza dakhala ar-rajulu manzilahu فذكر اسم الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء wa idza dzakara ismallah 'inda dukhulihi wa lam yadhkurhu 'inda ta'amihi yaqul adraktumul 'asha wa la mabita lakum wa idza lam yadhkur ismallah 'inda dukhulihi qala adraktumul mabita wal 'asha yang artinya kata Rasulullah SAW memberitakan apabila salah seorang di antara kalian masuk rumahnya dia menyebut nama Allah ketika masuk rumah bismillah masuk rumah. Kemudian menyebut nama Allah ketika makan malam, bismillah dia makan. Setan mengatakan tidak ada tempat tinggal untuk kalian, tidak ada makan malam. Hmm. Tapi kalau dia menyebut nama Allah ketika masuk rumah, tapi ketika makan tidak masuk, eh, tidak eh, menyebut nama Allah, maka dia mengatakan kamu dapat bagian makan malam tempat tinggal nggak dapat maka malam dapat dia nggak baca basmalah tapi ketika dia masuk rumah, tidak baca bismillah. Ketika makan, tidak baca bismillah. Mereka mengatakan adraktumul mabita wal asya. Dapat tempat tinggal dan dapat makan malam. Paham insyaallah ya? Dari sini diambil faedah oleh para ulama yang namanya jin tempat tinggalnya sama dengan manusia, tinggal di rumah-rumahnya manusia. Kalau manusia tadi barakallahu fikum Ketika masuk rumah menyebut nama Allah, keluar rumah menyebut nama Allah dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ketika makan juga baca basmalah dan segala macamnya, maka yang tinggal di sana cincin yang soleh. Yang tinggal di rumahnya cincin yang soleh, sehingga rumah dia semakin nyaman, semakin tentram, semakin damai. Dikarenakan ditempati oleh orang yang soleh. <clears throat> Tapi ketika tidak ada ketaatan di situ, masuk rumah nggak baca Bismillah, wala baca zikir wala syi dimasuki oleh jin-jin jahat sehingga rumahnya semakin sumpuk semakin sumpek semakin gampang dipakai untuk perbuatan dosa dan segala macamnya Allahul musta'an juga terkait dengan masalah makanan kalau dibaca bismillah nggak dapat jatah bangsa jin tadi kalau makan tanpa basmalah dibarengi sama jin-jin tadi Paham ya? Nah, sehingga jin-jin ikhwan tinggalnya bersama-sama dengan kita. Uh, eh, Syekh Mukbil bin Hadi rahimahullah. <clears throat> Ditanya, "Aina yaskunul jin?" Ya Syekh, di manakah jin itu tinggal? Beliau menjawab, "Hum hum ikhtalifun." Mereka berbeda-beda tempat tinggalnya. فالجن الصالحون يسكنون يسكنون في المساجد وفي الأماكن الصالحة الصالحة jin-jin yang soleh tinggal di masjid-masjid tempat-tempat yang bagus yang soleh-soleh gitu. wal jinul fasidun al kadirun yaskununa fil hammamat wa fil mawadhi'il kadirah sementara jin-jin yang merusak jin-jin yang kotor yang jelek yang jahat tempat tinggalnya di WC-WC, di tempat-tempat yang kotor, tempat-tempat sampah dan semisalnya. Lihat Tuhfatul Mujib karya beliau halaman 376. Disebutkan juga oleh oleh Imam Al-Allamah Badruddin Muhammad bin Abdillah Al-Shibili dalam bukunya Akamul Mirjan fi Ahkamul Jan, buku yang saya bawa sekarang Ikhwan, namanya Akamul Mirjan fi Ahkamul Jan karya Syekh Al-Allamah Badruddin Abu Antillah Muhammad bin Abdullah Asyibli rahimahullah. Beliau mengatakan pada bab yang ke-8, faslun wa ghalibu ma yujadul jin fi mawadhi'in najasat kal hammamat wal hashus wal mazabil wal qummamin. Mayoritas mayoritas keberadaan jin itu di tempat-tempat najis nah, di WC-WC di tempat-tempat pembuangan kotoran di sampah-sampah dan segala macam ya kan Allahul musta'an ini semua ikhwan ya wadih intinya ikhwan ya mereka bersama-sama dengan kita ya sama kayak kita di, di alam yang ada sekarang ikhwan ya bedanya kita ini alam yang jelas mereka alam halus barakallahu itu sama Ya mereka perseliweran di sama-sama antum ya kan. Tapi lain dunianya antum dunia manusia, mereka dunianya dunia jin. Arah Sama saja. Bedanya kalau antum ya ada rumah, ada bikin sendiri, ada yang ngontrak, ah, di perumahan, perkampungan. Mereka juga sama-sama sama kayak antum, sama-sama antum di rumahnya antum juga. Dan juga di tempat-tempat yang kotor-kotor untuk yang uh, ah, jin yang jahat-jahat tadi para fikum. Jadi kalau antum punya tempat khusus pembuangan sampah. oh eh, Omaij. Jadi rumahnya jin para kelabiku. Nah, atau di sebuah perumahan desa, di pojok desa dibikin khusus lapangan untuk pembuangan sampah tempatnya jin itu ya nah, Tempat-tempat yang eh, apa namanya rimbun-rimbun ya, itu tempatnya jin ya Kayaknya ini banyak jinnya ya Pak. Ini rimbun-rimbun di depan ini banyak jinnya ya Pak. <laughs> Intinya mereka semua ada di sekitar kita, ada di sekitar kita, bahkan ada di dalam rumah kita, bahkan ada di kamar kita, bahkan ada di ranjang kita. Hmm. Yang ini nggak mungkin sampaikan ya, kan? ya paham kan? Nah, kalau nggak pakai doa sudah jin ikut serta. Nah, pakai doa jenengan, jin ikut serta. Kalau pakai doa, jinnya lari. Barakallahu fikum. Nah, ada di situ. Nah, ada di tempat-tempat kita berada barakallahu fikum itulah jin. Jin makan, ya minum. ya gulun wa yashrabun. Bedanya kalau jin-jin jahat makan dengan tangan kiri. Kalau jin baik dengan tangan kanan. Rasul mengatakan begitu ah, jangan kamu makan dengan tangan kiri kalian karena setan makan dengan tangan kirinya jangan kayak setan manusia jangan niru setan jangan mau kayak setan makan pakai tangan kiri eh, ini jin ya kawan atau manusia pakai tangan kanan jin yang soleh pakai tangan kanan jin-jin yang soleh akan makan dari apa yang kita makan barakallahu fikum yang dibacakan nama Allah padanya sementara makanan-makanan yang tidak di disebutkan nama Allah padanya itu makannya cincin jahat sehingga cincin jahat itu makan yang yang bekas-bekas dan segala macamnya yang tidak ada padanya e, disebutkan nama Allah azza wajalla barakallahu fikum antum jangan makan lagi makan daging nah, makan daging sak tulang-tulang yang krokoti masya Allah sampai habis tinggal tulang bulunya tok antum lempar itu tulang Hah? Eh, antum nggak baca basmalah Wah itu full daging dimakan sama jin. Dimakan sama jin. Itu yang disebutkan oleh Rasul dalam beberapa periwayatan barakallahu fikum. Begitu ya. Itu secara global terkait dengan masalah dunia jin. Jika ada yang eh sebagaimana Musa kan? Barakallahu fikum. Nah, ketika masuk waktunya sholat, yang muslim sholat, yang tidak tidak. Barakallahu fikum. Sama sebagaimana manusia sama sebagaimana sebagaimana manusia barakallahu fikum. Sehingga ketika manusia dapat pahala dengan ketaatannya, jin juga demikian. Manusia dapat dosa dengan maksiatnya, jin juga demikian. Ketika manusia nanti dijamin dengan surga bagi yang mukmin, jin juga demikian. Ketika nanti manusia diancam dengan neraka dengan akan kekufurannya, jin juga demikian. Semuanya sama. Semua yang namanya bangsa eh, jin dan manusia itu semuanya sama Barakallahu fikum. Bedanya kalau manusia pada mereka ada nabi dan rasul. Kalau jin tidak ada nabi dan rasul. Yang ada hanya nadhir, pemberi peringatan saja, dai-dai saja yang menukil dari para anbiya wal mursalin. Barakallahu fikum. Mana yang lebih afdal? Jin atau manusia? Hmm? Mana yang lebih afdal? Jin atau manusia? ha? secara global manusia lebih afdal. Sebab satu, manusia itu bapaknya seorang nabi. Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam. Kalau jin, iblis. Yang kedua, pada manusia ada al-anbiya wal mursalin. Ada nabi dan rasul. Jin tidak ada. Paham hak Hakata ikhwan. Ini sisi-sisi eh, uh, yang uh, yang membedakan. Tapi ya terkait dengan individu-individunya tergantung personnya masing-masing. Jin yang muslim, yang soleh, yang taat kepada Allah lebih baik daripada manusia yang huh, bangkang-bangkang yang beling-beling itu. Ya, barakallahu Nah, barakallahu fiik ini secara global ikhwan terkait dengan masalah dunia jin Semuanya sama barakallahu fikum. Taib. Yang penting ya ikhwan, yang penting untuk kita sampaikan dalam kesempatan kali ini ya ikhwan. Dikarenakan jin itu barakallahu fikum. Pada asasnya adalah orang-orang jelek. Dikarenakan moyangnya jin adalah iblis la'natullahi alaih. Berarti kan asalnya jelek. Maka pada asasnya barakallahu fikum bangsa jin itu adalah pasukannya iblis untuk menggoda, menyesatkan Bani Adam. Kita sebenarnya tahu barakallahu fikum yang namanya iblis sudah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menyesatkan Bani Adam. Untuk mengganggu Bani Adam menjauhkan Bani Adam dari Allah Azza wa Jal. Bersumpah dia. Allah memberitakan dalam Al-Quranul Karim disebutkan di Al-A'raf ayat yang ke-16 dan ke-17. Ini pembahasan kedua terkait dengan bangsa jin, terkait dengan permusuhan jin kepada bangsa manusia. Allah sebutkan di Al-A'raf 16-17. Sumpahnya iblis di hadapan Allah Azza wa Jalla untuk menggoda, menyesatkan, menyimpangkan Bani Adam. Allah berfirman menceritakan tentang ucapannya jin, "Fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim." ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم wala tajidu aktsarahum syakirin. Diabadikan dalam Al-Qur'an. Al-A'raf ayat yang ke-16 17. Iblis mengatakan, "Ya Allah wahai Rabbku, dengan sebab engkau telah menyimpangkan aku, sungguh-sungguh aku akan menghalangi Bani Adam dari siratul mustaqim. Aku akan duduk menghalangi Bani Adam dari jalanmu yang lurus ya Allah. Sungguh-sungguh aku akan datangi mereka dari arah depannya, dari belakangnya, dari kanannya, dan dari kiri mereka. Dan engkau ya Allah tidak akan mendapati kebanyakan Bani Adam bersyukur kepadamu. Ini sumpah iblis, sumpah permusuhan ya Allah. Sudah dilafalkan langsung di hadapan Allah Azza wa Jalla. Semenjak itu iblis kemudian menyiapkan bala pasukannya, tentara-tentaranya dari anak keturunannya bangsa jin plus ada plus ya Evan juga menggunakan setan-setan bangsa manusia sebagai bala bantuannya. Hayamdom. Ini ya Evan. Sehingga yang namanya jin pada hukum asalnya musuhnya manusia. Jin pada hukum asalnya ikut sama iblis. Kecuali yang muslim. Barakallahu Jin pada hukum asalnya memancangkan permusuhan, memancangkan kebencian kepada Bani Adam. Misi utama bangsa jin menyesatkan Bani Adam. Maka ini yang perlu untuk kita waspadai. Taib, ini yang perlu kita waspadai. Allah Azza wa Jalla juga menyatakan bahwasanya iblis ini adalah musuh yang nyata bagi kita. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya iblis ini adalah musuh, musuh yang nyata bagi kalian. Barakallahu fikum. Musuh kita ya, Yang lebih berbahaya lagi barakallahu fikum. Mereka bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat mereka. Yang dibahas tadi ya Repot. Tidak kita musuhnya ya kan. Kita gak bisa lihat musuh kita orang. Mereka bisa lihat kita. Lebih berbahaya lagi barakallahu fikum adalah ternyata mereka itu di sekitar kita. Di sekitar kita, bersama dengan kita, di rumah kita, di kamar kita, di WC kita, di depan rumah kita, di tempat di mana kita berada. Tidak jauh dari kita. Dalam keadaan di dalam musuh kita dalam keadaan sudah bersumpah di hadapan Allah Azza wa Jal akan menghalang-halangi Bani Adam dari siratul mustaqim. Menggoda Bani Adam dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari semua arah kecuali dari atas, nggak mungkin. Barakallahu Maka tentunya barakallahu kita harus lebih waspada dari ancaman-ancaman gangguan-gangguan jin ini barakallahu fikum. Naam disebutkan dalam sebuah hadis Ar-Rasul alaihi salatu wassalam Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberitakan bagaimanakah upaya jin, upaya iblis menghalangi Bani Adam dari siratul mustaqim. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad Ibnu Hambal dalam musnadnya dan dia hasan dihasankan Syekhul Albani rahimahullah juga dihasankan oleh Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah dari hadis Sabrah bin Abi Fakih hadis Sabrah bin Abi Fakih radhiyallahu anhu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda memberitakan Inna syaitana qa'ada libni Adam bi'atruqihi Sungguh setan ini duduk menghalangi Bani Adam pada semua jalan-jalannya Semua jalan-jalan pintu-pintu kebaikan yang hina dilalui Bani Adam ada iblis setan yang menghalanginya. <clears throat> Faqa'ada lahu bi tariqil Islam. Kata Rasul, setan duduk menghalangi Bani Adam dari pintu Islam. Masuk Islam di, dihalang-halangi sama dia. Faqala katanya iblis atas lamu wa tadharu dinaka wa dina abaika wa abai Kamu masuk Islam? Kamu biarkan agamamu itu yang yang dulu itu agama moyang-moyang kamu, agama leluhur-leluhur kamu. Mau masuk Islam? Kamu biarkan leluhur kamu, moyang-moyang kamu dihalang-halang dengan cara demikian. Fa'asahu fa'aslam. Ternyata Bani Adam tadi durhaka sama jin tadi, masuk Islam dia, lolos. Thumma qa'adalahu lahu hijrah. Iblis pun tidak mau kalah. Dihalangi lagi jalur hijrah. Ini Bani Adam yang masuk Islam kepingin hijrah ke tempat yang bagus. Dihalangi lagi. Katanya iblis, Atu hajiru. tadharu arbaka wa sama'ak?" Kamu mau hijrah, kamu tinggalkan tanah kamu ini, tempat kelahiran kamu ini? Kata Rasulullah SAW menceritakan tentang ucapan iblis menggoda bani Adam tadi. Wa innama mathalul muhajir kal farasi fitul. Kamu harus tahu manusia orang yang hijrah itu kayak seorang kuda. Seorang kuda terus berlari sepanjang mata memandang enggak ada ujungnya. Kamu mau kemana? Gitu. Fa'asahu wa hajar. Manusia itu pun maksiat durhaka kepada iblis. Hijrah dia. Lawas lagi pintu yang kedua. ثم قعد له بطريق الجihad wahwa jihadun nafsi wal mal kembali iblis pun menghadang dia di jalur jihad ini muslim sudah Islam sudah berhijrah kepingin jihad dihadang lagi jihad melawan hawa nafsu dan harta benda katanya iblis tuqatil fatuqtal fatuntahul mar'ah wa yukasabul mal kamu kepingin jihad, yang benar. Kamu mau, mau perang, yang benar. Nanti kamu mati loh. Nanti kalau kamu mati, istri kamu dinikahi sama orang lain loh. Nanti kalau kamu mati, harta kamu dibagi-bagi loh. Mau perang. Gitu. Fa'asahu fajahat. Ternyata itu benar-benar maksiat. Bahkan sama iblis, dia pun lolos berjihad. Semakin dia lolos, semakin sempurna keislaman dia. Tapi ketika dia tidak lolos, maka dia tertahan dari siratul mustaqim. Terus demikian. Tidak ada satu pintu kebaikan pun melainkan iblis di situ. Hmm. Kamu mau sodako yang benar. Lah itu istri kamu katanya belum beli ini, belum beli itu. Dua anak kamu itu katanya perlu ini, perlu itu. Yang benar mau sodako. Rumah kamu belum selesai. Yang benar mau sodako. Lah itu mobilnya kamu masih di bengkel terus kayak gitu belum ganti mobil yang baru yakin mau sodako yang benar lah itu terus begitu ya ikhwan ketika dia punya asam kuat tinggalkan sodako kalah e, eh, ibunya kalah ya ikhwan ganti lagi yang lainnya lagi mau puasa Ah, yang bener aja. Teman-teman kamu tuh, ini ada yang masak soto banjar, ini ada yang masak nasi kuning, ini ada yang makan sate, ini ada yang makan soto. Uh, itu masya Allah enaknya itu es campur siang-siang kayak gini. Wah, sudah. itu tergiur kalah hantunya ya, Pak. Tergoda antum oleh setan. Antum bersikeras. Tidak, puasa, puasa, puasa, puasa. Sampai maghrib antum buka puasa. Kalah setannya ya. Terus demikian dihalang-halangi selalu oleh mereka barakallahu fikum. Itu menunjukkan betapa permusuhan yang begitu jahat dari setan untuk menyimpangkan kita dari amal saleh dari siratal mustaqim. Ada lagi hadis yang lain barakallahu fikum. Hadis yang lain yang menjelaskan bagaimanakah permusuhan jin dan syaitan iblis ini kepada Bani Adam. Dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam "Ma minkum min ahadin illa waqad wakkala Allah bihi qarinahu al jin." <clears throat> Kata Rasulullah SAW, tidak ada seorang pun di antara kalian. Artinya masing-masing orang ya. Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali Allah telah wakilkan untuknya korin dia dari bangsa jin. Artinya masing-masing insan itu ada pada dia korin dari bangsa jin. Kalau wa iya kaya Rasulullah, kata persahabat, apakah engkau juga demikian ya Rasulullah? Beliau mengatakan wa iya ya. Saya pun juga demikian ada korin saya ini. Illa annallaha a'anani alaihi fa aslama fala illa bi khair. Hanya saja Allah membantu aku mengalahkan dia, dia pun akhirnya masuk Islam, maka jin korinku tidak memerintahkan aku kecuali dan kebaikan saja. Hadis ini ya ikhwan Padanya ada beberapa berita penting. Yang pertama, masing-masing manusia itu ada jin korin. Ada jin yang menyertai dirinya. Namanya korin. Dari ucapannya Rasul, jin korinnya Rasul masuk Islam menunjukkan bahwasanya jin korin yang menyertai masing-masing kita itu jin kafir jin kafir yang tentunya fungsinya untuk menggoda kita, memberikan was-was kepada kita, menjerumuskan kita, membisik-bisikkan perkara jelek kepada kita. Itu jin korin. Semuanya dapat hanya Rasul saja yang masuk Islam jin korinnya. Berarti selain Rasul, jinnya kafir. Jinnya kafir. Dari faedah yang ada ikhwan disebutkan dalam syarat riwayat dari ikhwan ini menunjukkan tidak ada seorang pun dari kalangan muslimin melainkan pada dia ada jin karin kafir yang akan terus bersama-sama dengan dia. Yang kedua jin karin tadi akan senantiasa bersama dengan sang muslim untuk menyesatkan dia, untuk menyimpangkan dia. Dia akan menggunakan berbagai macam cara, daya, upaya, sarana, prasarana, semuanya untuk menyesatkan muslim tadi. Menyimpangkan muslim tadi, menghancurkan muslim tadi. Al-Qadhi Iyad rahimahullah. Al-Qadhi Iyad dalam syarah Sahih Muslim karya beliau dan dinukil sama Nawawi dalam syarah Sahih Muslim ketika menerangkan riwayat di atas beliau mengatakan oh fi hadzal hadis isyaratun ila tahzir min fitnatil qarini wa waswasatihi wa ighwaihi hadis ini ada peringatan bagi kita isyarat untuk kita mewaspadai fitnahnya jin korin. Was-was yang dia hembuskan. Penyesatan-penyesatan yang dia lakukan. Fa'a'lamana bi'annahu ma'ana linahtariza minhu bihasabil imkan. Dalam hadis ini Rasul memberitahukan kepada kita, jin korin itu selalu bersama dengan kita supaya kita bisa berhati-hati daripadanya semampu kita. Ini yang akan lebih parah lagi ada. Jadi ini musuh kita ini ya ikhwan, masing-masing kita dikasih satu musuh, satu lawan satu. Nah gitu ya. Ditambah lagi dengan cincin yang lain masing-masing sudah dikasih lawan jin kafir satu lawan satu plus jin-jin yang lain yang menyimpangkan kita semuanya. Bayangkan, namanya korin dikatakan li annahu yulazimuhu wa yakrinuhu. Dikatakan jin korin sebab jin tadi terus bersama dengan muslim dimanapun dia berada, terus terus menyertai dia sampai dia mati. Allahul musta'an. Ketika kamu sedang sholat, nah datang dia ganggu. Sudah lagi Allahu Akbar awalnya khusyuk, tahu-tahu wah berkelana dalam dunia prospek. Barakallahu itu. Ah, yang ini lagi menata dunia madunya. Wih, itu waktu yang paling zen mem memanage semua ya ketika lagi sholat. <laughs> Ya, Mbak ya. Itu dengan sendirinya kan. Sebelumnya nggak mikir macam-macam sudah datang. Allahu Akbar. Tahu-tahu terbayang. Wah, ini kayaknya zen ini. Ini harusnya begini, ini begini, begini. Oh, di menit dalam sholat. La haula wala quwata illa billah. Itu jangan lupa. Jin korin antum lagi bekerja itu. Jangan antum taati dia. Ditepis, tepis, tepis, tepis terus demikian. Barakallahu fikum. Ini yang lebih mengerikan lagi. Ternyata ada musuh yang selalu bersama-sama dengan kita satu lawan satu. Tambah dengan cincin yang lainnya. Sehingga permusuhannya lebih terasa. Hadis yang lain ya, kawan. Hadis yang lain disebutkan dalam Sahih Muslim. Ini semuanya beberapa riwayat yang ingin saya sampaikan menggambarkan betapa permusuhan bangsa jin anak buah iblis ini ya, kawan kepada manusia begitu dahsyat. Dalam Sahih Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu dia berkata saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda <clears throat> Inna syaitana yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'nih Sesungguhnya setan ini akan menghadiri masing-masing kalian dalam semua aktivitas dia. Bayangkan, setan ini, jin ini akan selalu menyertai kita dalam semua tindak tanduk kita, pergerakan kita, aktivitas kita. Hatta yahduruhu inda ta'amih, kata Rasul. Hingga jin ini tadi akan hadir ketika dia lagi makan. Kama kata Rasulullah SAW, "Faida saqatat min ahadikum luqmata falyumit makana fiha min ada, thumma liyakulha, wala yadahha lishaitan. Faida fariga falyalaq asabi'ahu, fainahu la yadri fi ayyi ta'amin dagudul baraka." Maka Rasul memberikan adabnya, memberikan bimbingan terkait dengan adab makan. Kata Rasulullah SAW, apabila terjatuh satu suapan, terjatuh satu suapan dari makanan kalian, maka ambillah dia, bersihkan kotoran-kotorannya, dimakan lagi dan jangan disisakan untuk setan. Ketika selesai makan, hendaklah dia menjilati jari jemarinya sebab dia nggak tahu di sebelah mana makanan barokah itu atau bukan dia. Ini adabnya. Jadi kalau ada yang makan jatuh kamu biarkan dimakan setan, dimakan jin. Barakallahu Dan juga ada harus baca basmalah dan segala macam. Ketika antum makan pakai basmalah, sudah serobot sama jin-jin tadi. Antum mau makan sama jin? Hah? Makan jamaah sama jin. Hah? Nggak ada yang mau ya, kan? Maka supaya antum terlepaskan dari itu semua ya, kan? Antum harus betul-betul makan dengan adab-adab yang syar'i. Intinya yang kita maukan di bagian awal hadis. Sesungguhnya setan ini, bangsa jin ini menghadiri semua aktivitas kita. Semua ikhwan. Semuanya ikhwan. Allahul musta'an. Sehingga sangat mengerikan sekali. Kata Imam Nawawi rahimahullah dalam syarahnya fihi tahdzir minhu pada hadis ini ada tahdir, tidak diingatkan supaya mewaspadai bangsa jin, mewaspadai iblis. Wa ala mulazamatihi lil insan fi tasarrufatih dan di situ ada peringatan dari Rasul bahwasanya jin itu selalu menemani manusia dalam semua aktivitasnya. Fayambari ayata'ahaba wa yahtarizah minhu wala yaghtar bima yuzayyinuhu lah. Maka seyogyanya bagi manusia untuk bersiap-siap melawan jin tadi. Nah, berhati-hati supaya jangan sampai terganggu oleh jin tadi. Dan jangan sampai dia tertipu dengan apa yang dihias-hiaskan oleh jin tadi. Nah, berarti ya kawan, hidup kita ini hidup perang ini ya kita harus sadar dan waspada. Ternyata kehidupan kita di dunia ini, Ikhwan, hidup perang ini, Ikhwan. Perang melawan melawan siapa ini? Perang melawan melawan iblis dan para tentaranya. Dan itu setiap saat, setiap detik dalam semua gerak-gerik kita, dalam semua tindak tanduk kita dan aktivitas kita. Dan inilah perjuangan kita sebagai seorang manusia jihad melawan iblis itu lebih agung, lebih mulia daripada yang lainnya. Barakallahu fikum. Masya Allah. Riwayat yang lainnya lagi ikhwan. Ini jam 11 break apa lanjut? Lanjut ya? Ya bagi tanggung satu lagi. Satu lagi. Hadis yang lain barakallahu fikum. Hadis dalam Bukhari Muslim wal lafdhu Muslim dari Safiya bintu Huyai radhiyallahu taala anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda kata Rasul inna syaitana yajri minal insan majrad dam Kata Rasul SAW sesungguhnya setan mengalir pada manusia pada aliran darah. Berarti musuhnya ini ya ikhwan bukan jauh dari kita, ada dalam tubuh kita bahkan. Dia akan bisa mengalir di dalam tubuh kita ya ikhwan di tempat aliran darah. Mengerikan ya. Kata Al-Qadhi Iyad rahimahullah menjelaskan tentang makna hadis di atas. Huwa ala zahirihi. Hadis itu dimaknakan secara zahirnya. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan jin, syaitan punya kekuatan, punya kudroh untuk mengalir, berjalan di aliran manusia. Secara zahirnya ya kawan. Ada lagi yang mengatakan itu maknanya adalah bahwasanya jin begitu sering, begitu gampang, begitu mudah, begitu dekat menyesatkan Bani Adam, memberikan was-was kepada Bani Adam seolah tidak akan melepaskan Bani Adam sedetik pun. Digambarkan seperti dalam tubuhnya manusia sendiri. Mengalir dalam aliran darah. Wallahul musta'an. Ala kulli hal entah makna zahir atau mana yang batin semuanya sama. Kita meyakini secara zahirnya dan juga kita yakin permusuhan Bani Adam, uh, uh, permusuhan jin kepada Bani Adam, penyisiran mereka, was-was mereka begitu lekat, begitu dalam, ha? begitu sering, begitu banyak, begitu dahsyat. Tak ada henti. Barakallahu fikum. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan wa fihi al-isti'dadu litahaffud min makaidi syaitan fa innahu yajri min al insani majradam hadis di atas ada faedah kita harus mempersiapkan diri untuk berjaga-jaga menjaga diri kita dari tipu daya tipu daya syaitan Sebab setan itu mengalir pada manusia di tempat aliran darah. Fayata'ahabul insan lil ihtirazi min wasawisihi wa syarrihi. Maka manusia seyogianya mempersiapkan diri untuk berjaga-jaga, menjaga dirinya dari waswas syaitan dan kejahatan-kejahatan syaitan. Wallahu a'lamu Bahkan diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma belum mengatakan kaifa tanju kaifa nanju syaitan wa huwa yajri minna majrad Bagaimana mungkin kita bisa mudah selamat dari setan? Bagaimana mungkin kita dengan mudah selamat dari setan? Tidak mungkin. Dalam keadaan setan mengalir pada kita di aliran darah. Sehingga begitu mengerikan permusuhan bangsa jin dan jin kepada manusia barakallahu fikum. Ala kulli hal ya ikhwan. Ini yang harus diwaspadai. Permusuhan bangsa jin terhadap manusia itu klasik. Semenjak dahulu kala dimulai sudah ditabuh genderang perangnya oleh iblis la'anahullah dan terus sampai sekarang dan terus sampai hari akhir nanti. Allah mengatakan dalam firman-Nya, Inna syaitana lakum aduun Fattakhiduhu aduwa Setan itu musuh kalian Maka jadikanlah dia Sebagai musuh-musuh kalian Surat Fatir Ayat yang ke-6 Barakallahu Sementara break ya Kita mulai uh, Ling lung lung ya Break sebentar Sampai jam setengah 12 Kita mulai lagi insyaAllah Dilanjutkan pembahasan berikutnya terkait dengan masalah bagaimana ragam permusuhan. Bentuk-bentuk permusuhan setan kepada manusia. Barakallahu fikum. Akan saya bawakan beberapa di antaranya yang disebutkan dalam riwayat dan yang diterangkan oleh para ulama kita barakallahu fikum. Naam. Insyaallah taala baru kemudian nanti pada pembahasan pada asar di lanjutkan kembali hal-hal yang berkaitan dengannya estafet ha, nanti pada ujungnya membahas masalah sihir dan besok pagi insya insyaallah taala kita akan mengkaji lebih lanjut terkait dengan masalah rukyah ruqyah ruqyah insyaallah taala sehingga diperpanjang sisi permusuhannya supaya tahu bagaimana permusuhannya dan segala macamnya langkah-langkah menghadapinya akan disebutkan Allah semuanya pada pembahasan nanti habis uh, istirahat sebentar pada asar dan isya dan nanti besok paginya dibahas terkait dengan bab ruqyah insyaallah taala. Sementara cukup kalau dia mau ditanyakan dikumpulkan pertanyaannya dijawab nanti malam insyaallah taala. Sementara cukup alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketemu lagi jam setengah 12 insyaallah taala.